Alhamdulillah dalu menika kula lan panjenengan saged sami-sami ngempal pinarak wonten ing majelis pengawasan menika. perlu berusaha meningkatkan keimanan, keislaman kula panjenengan sedaya Insya Allah mangke bagi kita wow sesarengan, kita kaji sesarengan kitab Al-Hikam dening Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Anangin, kangge pertemuan ingkang pertama menika langkung rumiyin badhe kula aturaken setunggalipun pengantar. Sekranten kitab Al-Hikam menika ingin dipunwastani rekaman laku, rekaman rasa dening ingkang nyusun nggih menika Syekh Ibnu Athaillah mila sampun sakpasipun menawi saderengipun perlu wonten setunggalipun pengantar supados mangke menawi sampun dumugi lumebet wonten ing pembahasan kitab Al-Hikam mangke insyaallah boten tumpang tumpangso pemahaman kula panjenengan sedaya. Pertama ingkang badhe kula aturaken nggih menika soal tasawuf secara umum. Nggih menika tasawuf ingkang dipun lampahaken dening para ulama salaf. Menika akhir-akhir kathah ingkang mempertanyakan Sakjane tasawuf iku sumbere kok sangka Islam apa ora. Kadang-kadang wonten ingkang mencurigai praktek-praktek tasawuf menika niru agama agami-agami sanes. Wonten ingkang nuduh praktek tasawuf menika sampun melenceng saking ajaranipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menika sedaya lumrah jalaran barang niku lek edi, barang niku lek apik. Niku mesti akeh sing imitasi. <laughs> Jadi dengan kurang enten merek nopo ngoten nggih. E, sing terkenal ngoten gudang garam ngoten. Lho ngoten niku ditiru bungkusnya man nggih niru, niru, niru ben kaya gudang garam. Mungkin enten merek nopo mesti enten sing niru lah. Ketika orang meneliti ketepaan sing diteliti niku sing pasing imitasi niku terus nyimpul ke oh lek ngono tasawuf niku melenceng. mereka ketepaan tasawuf sing imitasi. Niku niku kata kasus ngoten niku. Mula saking menika perlu sepindah kalau panjenengan mempelajari tasawuf niku ngangge nopo. Nopo tah mempelajari tasawuf niku nengangge kekuatan ilmu dalam arti pengetahuan itu ilmu pangrosong ya, pengetahuan sing niku biasanya ngangge alat pengamatan observasi terus enten hipotesa macem-macem nopo tah ngangge kekuatan kekuatan batasan-batasan hukum akal sing akal niku selalu bertanya-tanya tentang sebab dan akibat Sing akal niku selalu ingin meneliti dan lalu menyimpulkan. Menggunakan beberapa term bahasanya wong sakniki. Napa enten ungkapan-ungkapan, kesimpulan-kesimpulan digabung kesimpulan-kesimpulan akhirnya digabung-gabung jadi kesimpulan akhir napa model ngoten. Contohnya upamane saben wong kuwi saben wong kuwi mangan. saben wong niku mangan. Niku data awal. Data kedua, kewan-kewan liyane wong iku ya mangan. Terus disimpulno, lek ngono wong niku padha karo kewan lah. Kesimpulan wong padha karo kewan. Niki niki jenenge hasil analisa akal. Menawi bahan awalipun melenceng, dan cara menyimpulkannya sudah salah, maka kesimpulannya pun terjadi kesimpulan yang salah. Nopo tasawuf niku ajeng dibahas ngangge cara niku. Enten malah kekuatan ketiga sing mungkin serodok pas. Kekuatan yang menungso niku sak liyane ngerti, sak liyane nyimpul ning nganggo akal, menungso niku nggak ada sing jenenge roh. Roh roh niku nggih roh nggih napa nggih istilahe lek umume nggih aku ne dewi-dewi iku lek diarani roh niku dimaknani nyawa niku isik diakoni nyawaku berarti dudu aku nggih roh niku nggih roh jati diri kemanusiaan sing niku seringkali pikantuk semacam pencerahan moro-moro rasane ngerti contone Panjenengan lek diteliti pemane akal niku takok. Mulai kapan sampean ngerti eneke aku nih sampean? Sofi, jadi ngangen-ngangen. Mulai kapan sampean kok kenal sing jenenge aku? Niku mboten iso jawab, Rono. Niku isrok pencerahan akunya sendiri tahu tentang aku itu sendiri dan itu tidak pakai akal. Mergo pakai akal mesti lewat penelitian. Golek penelitian ngoten lagi iso nemokne oh iki aku loh ngoten. Mane sok-sok pelawak nih sok banyol niku mergo melenceng sangka umum wong mikir malah muni aku di aku ngono. nih, ning di tuh galeng tunggale ngoten niku. Niku krana niku sesuatu yang pun esrot yang pun jelas ora usah digoleki wis naik. Aku niku lah. Niku sing nompo pengertian tentang ono e Aku niku wau jenenge roh. Prosesnya pakai isrok utawi ilham. Saat terusipun menaik kalau wau sampun kita bicara ini masalah ilmu, ilmu dalam arti pengetahuan, jenis ilmu ya, sedudu ilmu juga, sedudu ilmu delapan dewa, jenis ilmu niku maksudnya ilmu niku pengetahuan, pengetahuan tahu. Menawi kula panjenengan sedaya pengen nglebeti ilmu tasawuf. Dalam arti tanda kutip alam tasawuf itu sendiri menggunakan ilmu atau menggunakan pengetahuan. Maka yang namanya pengamatan tahu itu sendiri Tahu itu hanya bisa mengamati kulit-kulit dan penampilan bentuk saja. Akhirnya enten sing nun sewu kebliduk tasawuf itu ya lek wong gelem nganggo sarung serodok kumel klambine ngelinting ambune ora patek wangi kupluke nyadam abang suwe tau ganti nggih okay. sarungan ini sor dengkul niku jenenge bentuk penampilan lahir terus niku diartek ya iku tasawuf mesti kebujo ya, niku tasawuf niku duduk niku tasawuf niku duduk wong sing nganggo sarung sing elek-elek terus moh numpak sepeda motor melaku terus niku boten boten boten niku tasawuf walaupun mungkin nanti ada beberapa suatu keadaan si murid tasawuf itu kadang-kadang karena suatu pelajaran dia harus melakukan hal seperti itu dan itu tidak selamanya mungkin melalui proses itu juga bisa tapi bukan itu tasawuf Nah, niku bahayane ngoten nek kula jenengan nyimpulne apa-apa mung sekedar delok jarine, kabare terus niku mengke mesti kebliduk. Kebliduk. Ini ibaratnya mung kaya wong delok ceritane ketoprak nglakokne Sunan Kalijogo. Dan mergo delok ini delok delok tampilan, tidak delok Sunan Kalijogo. Akhirnya ngerti ini mau bentuk wadah sing ditampilno pemeran Sunan Kalijogo niku terus kebliduk. Ya iku lho Sunan Kalijogo Padahal itu hanya pemeran Sunan Kalijogo. Niku bahayanya wong sing mengamati tasawuf ngangge pengetahuan. Lajeng ngenten malih sing mengamati tasawuf ngangge akal. Artinya akal itu pakai hukum akal logika, logika. Pakai kias. Nah, melu nopo Hmm, hukum-hukum hmm, logika untuk menyimpulkan suatu kesimpulan. Mereka nalikane pulau panjenengan menggunakan akal untuk memasuki lautan tasawuf yang tak terbatas itu. Kalau kita memasuki taman-taman indahnya tasawuf, lalu kita menggunakan akal yang serba bertanya dan mesti letter lek saklek Nek iki enek A mesti kesimpulannya B. Nek A gandeng karo B arep muncul jenenge C dan begitu seterusnya. Niku pol-polane pol kemampuan akal niku hanya mengamati materi lahir senajan materi lahir niku kenging tinggi bahan awal pemikiran akal niku piyambak contohnya niki ana biting siji ana maneh biting maneh siji Terus sampean amati disimpulke biting siji dijejer karo bitung siji kesimpulannya biting loro. Niku akhirnya terus dinggo pedoman senajan bitinge wis gak enak, akal pun mlaku dhewe. Siji ditambah siji mesti loro. Karena apa bahan awalnya yang materi. Lah mongko sing jeneng tasawuf itu bahan-bahan yang dipakai pemahamannya bukan material tapi langsung niku sesuatu yang gaib. Ya, sesuatu yang gaib, sesuatu sing begitu luas di alam awang-awang ibaratnya ngoten, sing tak terbatas. Niku lek nangge akal akhirnya mengke cara wong ngoten pengen mengarungi seluruh dirgantara tapi piyambake namung ngiberno layangan ngoten tok Napa nggih saged gayo? Mboten saged. Wong sing wis canggih ngangge napa kongkot mau iso rutuh nggih. Nggih to nggih. Ngene lah ngoten. Pesawat paling canggih kongkot iso kecelakaan. Napa malah niki soal alam dibalik alam kemanusiaan itu sendiri yang itu terkait erat dengan nurun nubuah, cahaya kenabian, alam wahyu, alam gaib alam inti manusia yang itu sendiri manusia itu sendiri adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Lek niku wajib dipahami nganggo akal. Maka yang terjadi adalah penyempitan persoalan manusia itu sendiri. Dan mula saking menikah, kangge memudahkan Jasmudi supaya supados kula kan- kula panjenengan menikah sakit memahami tasawuf ya ampun nganggu alat sing remeh-remeh begitu luasnya tasawuf sing mampu sakit ngerasakne tasawuf niku namung manahipun piyambak-piyambak mila mangke wonten ing kitab al-hikam insyaallah mangke badhe dipun paringi pinten-pinten penjelasan sing mungkin bertentangan kali kesimpulan akale wong umum Kesimpulan akale wong umum sing sing salah niku dudu akale sakjane, tapi bahan sing nyimpul nyimpulno niku lho kurang pas. Bahan sing dienggo nyimpulno niku kurang kurang pas. Contohnya contoh nih contoh sing mbok menawi teng pengawasan-pengawasan sanes sering kula kula aturaken. Contohnya tadi Wong sing usahane sergap niku sing akeh sukses hasil dadi wong sugih anak wujudan jenenge usaha ikhtiar ana akibat anak sebab jenenge usaha ana akibat jenenge sugih karena bahan ini ki akal nompo terus nyimpul lek ngono munculnya sugih kuwi sangka usaha karena akal niki namung ngerti niki Akhirnya sampai teng putih-putih niku akal niku terus berperan dan nampaknya no suasana niki. Nek kowe gak gelem nyambut gawe gak iso sugih. Ah, nggih mboten nggih. Sampai lan duwe anak melarat disenai lho kowe ora ora gelem nyambut gawe. Nah, niki niki pun mboten pas sing hubungannya kali soal tasawuf. Napa? Soalnya tasawuf itu berawal saking pemahaman iman. Sementara iman jelas rukunnya wonten 6 termasuk Sing terakhir niku wabil qadri khairi wa syarihi minallah. Ketentuan seluruh kehidupan ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara pekerjaan, usaha, ikhtiar, ngamal, ibadah itu adalah perintah. Lah niki sing kadang-kadang krono awalnya pun yang pun keliru. Antarane nyambut gawe karo sukses niku dianggap saling berakibat. Ini rancu tadi. Lalu di akal iman mengatakan bahwa soal sukses tidak sukses, tekan rezeki niku pandum peparing saking Allah. Titik. ini bahan awal. Bahan kedua, pekerjaan, amal, tumunda, ikhtiar, ibadah, tumindak ibadah niku niku perintah. Jadi munculnya benten-benten, munculnya pandum niku saking takdir, munculnya tumindak niku saking perintah. Niki dhewe-dhewe kabile. Lek niki disambungno konslet. kok konslet, orang akan melingkar-lingkar. Akibatnya no boleh uang niku uh, konslet dalam rancuan tatanan iman itu. Akhirnya hidupnya hanya melingkar-lingkar dari satu usaha ke usaha yang lain, dari satu usaha ke usaha yang lain. Akhirnya pol-polane pol polannya pol oleh oleh mengnamung batas takdir sing diparingi Allah. Mula saking menika nek kula panjenengan nampi nikmat niku jane boten krana saking usaha. Boten saking usaha. Soalnya nek endi usaha kok mesti hasil, Niku lek ngono ora wong gagal. Ya. Secara kenyataan kan pun salah tadi. Tapi ternyata akal niku karena kebujuk dening nafsu sing ngoyo pengen ngerebut takdir niku wau. Kadang-kadang kebujuk niku wau, melingkar-lingkar dari satu titik kerepotan ke kerepotan yang lain. Terus, sementara dia nggak akan dapat rasa tentrem sedikit pun. Mergo Pada hakikatnya nurani, rohani kemanusiaan itu adalah sesuatu yang luas tak terbatas, sementara yang namanya akal itu punya rancangan yang sangat terbatas. Akibatnya malah nalika uang niku nun sewu kemlelet. Cara uang Blitar kemlelet, cara uang Jombang kemeletak. <laughs> kemeletak. Berusaha untuk me me membatasi, mengatur perilaku manusia dengan hasil akal. Maka yang terjadi adalah benturan-benturan sosial. Mereka uang niku enten malah unen-unen cara bluro Jawa Tengah cici silet cici anggir. Angger uang niku dua pertimbangan sendiri-sendiri. Perliar ke orang itu ditentukan oleh kemauannya sendiri-sendiri. Nah, akal itu punya penemuan sendiri-sendiri. Lah kok ada penemuan akal seseorang ingin mengikat orang lain, pasti terjadi kegagalan. Contohnya, komunisme gagal. Kapitalisme gagal. Dia nota menungso loh, ya. Lek tujuannya kapitalisme sing ingin menguasai mungkin bisa. Tapi lek ingin menentramkan kehidupan dengan model kapitalisme, sosialisme itu semua akan gagal. Mereka apa? Manusia itu rahasia Allah. Karena rahasia Allah hanya bisa diselesaikan oleh aturan-aturan Allah itu sendiri. Jadi akal menungso kok ingin berusaha untuk mengikat perilaku manusia niku jenenge akal sing terbatas ingin ngatur sesuatu yang tak terbatas. Tidak mungkin. Itu bisa selesai. Nah, terus apa hubungannya soal niki kali tasawuf? Pada dasarnya tasawuf niku adalah mengajak orang untuk tunduk, sujud, membersihkan keinginan-keinginan jenggelek. Gitu, benak ngomong kalau Kok jenggelek nih. Bahasa Indonesia ini jenggala ini angel nih. Begitu sujud ya sudah sujud. Akalnya sujud kepada Allah. Fisiknya sujud menurut aturan Allah. Perilakunya sujud menurut syariat Allah. Rohaninya sujud menerima seluruh keberadaan Allah. Nah, niku mboten sakit dipahami ngagi akal mboten sakit. Wong akal itu hanya hanya mau bertanya dan dijawab. Akal itu hanya tahunya sebab dan akibat. Sementara Allah itu bukan sebab dan Allah bukan akibat. Tapi Allah itu pembuat sebab dan pembuat akibat. Leno nggih akal Akal niku ngrasakno teori tasawuf. Ya. kadang-kadang kok teori tasawuf. Akal ini kadang-kadang ngrasakno di web bingung. Nuwun sewu, niki nuwun sewu. kan kadang-kadang ilih tahu ngalami susah ning ora sebabnya. Ini sering lagi. Akal ini, um, akal bertanya-tanya itu. Jadi nyapa aku kok susah ini nyapa? Duit wis nyekel, bojo nyanding. Bojo wis nyanding, duit wis nyekel, pangkat wis dubur. Tapi apa enggak susah ini, jadi saya tak susah ini apa? Lagi apa enggak bingung ya? Karena apa itu soal rohani, soal inti kemanusiaan. Mulanya lajeng larinya kadang-kadang lari kepada materi lagi sehingga terjadi penurunan derajat kemanusiaan contohnya nalika piyambake jibek karo sebabe mergo wis dadi wong sukses. Asale ndek omahe ning desa. Terus dadi artis urip ning kota sembarang kalir keturutan. Mergo honore leh dadi artis niku wis cukup sak cukup-cukupe. Tapi pangga ada yang kurang. Mergo napa? Ora sujud. Karena sujud itu pada akhirnya adalah watak dasar kemanusiaan itu sendiri ketika watak dasar itu nggak dilakukan coro wong coro wat, wadak ngoten keju ngertos keju ya. Wong biasanya obah-obah terus gak diubah ini itu keju. Nah, saat keju ini loh butuh pelampiasan. Nah pelampiasan itu kadang-kadang nggak sing salah terus. Bungso narkoba, bungso ekstasi, bungso mendem lan sak terus ini. Niku karena tuntutan jerus sing gak keturutan.